محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة Ikhwan Asani Allah wa Alhamdulillah Pada kesempatan pagi kali ini kita bisa Melanjutkan kembali Pembahasan kita tentang Tafsir surah Al-Fatihah Itulah tentang itu memang tentang uh, Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Kita lanjutkan terakhir sampai mana? Ada yang tahu sampai mana terakhir? Halaman 20 23 Ya sedikit Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim dari dalam dalam lafaz Bismillah jar dan majur di situ itu biasanya akan muta'alliq akan bergantung dengan suatu yang mahduf, suatu yang dihilangkan. Dan yang dihilangkan di sini adalah fiil, kata kerja. Jadi setelah bismillah di situ ada kata-kata atau perbuatan yang tidak disebutkan Bismillahi akro Dengan menyebut nama Allah Saya membaca Bismillahi aku Bismillah dengan nama Allah Aku makan Bismillahi asroh Dengan nama Allah aku minum <clears throat> Ini Makna yang terkandung dalam Bismillahirrahmanirrahim karena sebab apa di sini sebutkan yang pertama musta'inan wa tabarukan atau mutabarrikan. Karena meminta pertolongan dan mencari barokah. Mencari barokah dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua kata-kata ismun di sini mufrad dan dia bersandar mudhof kepada lafaz jalalah yaitu Allah. Jadi ismullah ismullah. Ya, karena ada bi jadi bismillah. Ini memberikan pengertian Rasulullah menunjukkan innal mufrad al mudhof sesungguhnya mufrad kata-kata yang mufrad yang tunggal di situ yang dia disandarkan mudhaf maka memberikan pengertian yufidul umum berfaedah memberikan pengertian umum maksudnya ya dulu ala kulli syai menjadikan atas segala sesuatu walaysa ala wahidin faqat tidak hanya satu saja Kemudian disebutkan dalam contoh wa in ta'uddu firman Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ini dalil dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Perhatikan lafaz nikmat Allah. Nikmatun mufrad. Kemudian disandarkan kepada Allah lafaz jalalah. nikmatullahi sehingga mengenai artinya pengertian bahwasanya ini e, yufidul umum. Umum. Nikmat Allah tidak hanya satu, walaupun di situ kata-katanya mufrad. Mufrad artinya tunggal. Ya. Itu faedah yang kedua. Kemudian para ulama juga menyebutkan bahwasanya Inna asma'allahi huna yashmul Jami asma'illah Nama Allah di sini mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan engkau ketika mengucapkan bismillah ka'anna kata tatabarraka wasta'in wasta'ina bi kulli ismin min asma'illah. Jangan kau mencari barokah, kami minta pertolongan dengan seluruh nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini disebutkan Ismullah, satu nama Walisa bi ismin wahidin faqat. Bukan hanya satu nama saja. Kemudian halaman yang ke-23 jadi faidah di situ ya qadarna muta'akhkhiran li faidataini ya, kami perkirakan muta'akhkhiran itu satu yang akhir karena dua faidah yang pertama tabarruk mencari barokah minta barokah dengan mendahulukan ismullah Bismillahi akro. Yang kedua adalah al-hasr, batasan, pembatasan. Li'anna ta'khirul 'amili yufidul hasra. Karena sebenarnya mengakhirkan 'amil itu memberikan pengertian hasr, pembatasan. Karena katamu seakan-akan engkau mengatakan la aku nubi ismi ahadin mutabarrikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahi azza wa jalla. Seolah-olah kita akan mengatakan aku tidak akan makan dengan satu nama yang dengannya aku mencari barokah dan meminta pertolongan kecuali hanya dengan nama Allah saja. Seperti itu. Ini fungsinya al hasan ya maksudnya al hasan kemudian kenapa kita kemudian ditakdirkan diperkirakan itu adalah fi'il kok bukan kata benda atau huruf li'annal asla fil amal al-af'al karena sesungguhnya asal dari suatu perbuatan adalah pekerjaan, kata kerja. Dan ini diketahui oleh itu para ahli nahmu sehingga nama isim-isim atau kata benda itu tidak akan bisa beramal kecuali dengan beberapa syarat ya beberapa syarat kemudian kata-kata Allah hadal lafdu alamun ala dhati rabbi azawajalah Kata-kata Allah sin al alam sebuah nama atas dan Rob. Yukhtassu bihi yang dikhususkan dengannya la yusamma bihi ghairuhu. Yang tidak dinamai dengannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang boleh dinamai dengan Allah. Tidak boleh selainnya. Ya. Mereka sampaikan ada pun selain Allah kata-kata aziz misalkan kata-kata ya, aziz atau misalkan yang lainnya kufur misalkan apakah itu boleh apakah tidak maka di sana ada beberapa rincian para ulama ya. kalau pakai al lam maka tidak boleh ya al aziz tidak boleh al mufur tidak boleh tapi kalau tidak pakai alif lam dan itu dimasukkan hanya sekedar nama bukan sifat. Karena kalau kita pernah belajar silo mubalaghah, ya, sigah mubalaghah di antara isim fa'il kita ada silo mubalaghah atau sifat musabah. Di situ termasuk rofa, rofur itu termasuk silo mubalaghah, artinya sangat ya yang sangat memberikan ayat eh, sangat yaitu punya sifat kufur memberikan ampunan ya. Dan ini tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata-kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, Al-Ghafar itu diartikan dengan Maha, ya. Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. ada Adapun kalau yang dimaksud adalah sekedar nama saja, maka di sana dibolehkan ya sekitar nama namanya siapa Aziz Aziz ya, <clears throat> ini wahwa aslul asma'i dan ini adalah asal dari seluruh nama-nama asalnya Allah di sana ada dua pendapat tentang kata-kata Allah apakah dia tersusun dari dua yang pertama alif lam dan ilah sehingga alif lam digabung menjadi apa ditambahkan ilah menjadi Allah ya ataukah memang Allah ya tidak tersusun dari ya bagian dia tersusun dari tidak ada apa tidak tersusun dari satu yang lainnya ya, ada yang mengatakan dia tersusun dari alif lam dan ilah ada yang mengatakan tidak Allah ya Allah tidak dia tersusun dari dua bagian ya Alam dan ilah. Walihada ta'til asma'u tabi'atan laha. Oleh karenanya datang nama-nama ya tabi'atan laha mengikuti ya lahu tabiatan lahu mengikuti yaitu nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi pertama disebutkan Allahnya baru kemudian nama-nama yang lain ya. Itu secara umum seperti itu. Kecuali ada beberapa tempat yang ini huruf matinya ini jarang. Wa tidak iman matbu'an dan datang senantiasa matbu'an pengikut dia. Ya, nama-nama tadi pengikut. Illa fi mawadhi illa fi mawadhi qalilatin. Kecuali dalam beberapa tempat yang sedikit. Ya, beberapa tempat yang sedikit. Mislu tak ta'ala contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala siratil azizil hamid ya jalannya al aziz al hamid baru di situ Allah biasanya Allah dulu baru disebutkan ya sifat-sifatnya yang lain atau nama-nama Allah yang yang lain Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ya fis samawati ya. tapi yang seperti ini eh, suatu yang sedikit atau jarang fa inna hadhil Atun lima qablaha wa qalil. Dan kalimat ini atau kata ini mengikut terhadap sebelumnya. Akan tapi ini adalah sedikit. Bahwa dulu ala uluhiyah wahiyah ibadah dan ia menunjukkan atas keuluhiyahan dan dia adalah ibadah Maksudnya Bismilladhi la ma'buda bihaqin illa huwa azza wa jalla fa Walladhi la yu'bad bihaqin illa huwa subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah dengan nama yang tidak ada sesembahan yang berhak, yang hak kecuali Dia. Dan itu adalah Allah. Walladzi la yu'bad dialah yang tidak disembah ya dengan hak kecuali dia hanya Allah Subhanahu wa taala saja kemudian kata Ar-Rahman kata Ar-Rahman ai durrahmati syamilah al-wasi'ati ya. maksudnya adalah yang punya rahmat sifat rahmah kasih sayang asyamilah yang menyeluruh alwasiah yang luas walihada ja'a ala wasni fa'lan oleh katanya datang dengan wazan fa'lan ya. ini menunjukkan suatu yang menyeluruh dan luas aladiyadullu ala si'ah yang menunjukkan atas yaitu keluasan. Itu termasuk rahmat ya, itu dermaja fa'lan. faklan fa'lan. Wa qaluhu ar-rahim ay al-muwassil atau al-musil lirahmah yang menyampaikan kata ausala yusil ya menghantarkan menyampaikan lirahmah terhadap rahmat tadi mayyashabu min ibadihi kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya min ibadihi dari hamba-hambanya wala siyama al mu'minun lebih-lebih orang-orang mukmin jadi ar-rahmat tadi itu durrahmah dialah yang mempunyai rahmat yang luas, yang menyeluruh. Sedangkan Ar-Rahim maksudnya yang menghantarkan rahmat tadi itu kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba hambanya lebih-lebih orang orang mukmin. Walihada ja'at ala wazni fa'il. Oleh karenanya datang dengan wazan fa'il, ya. Rahim, aziz, ya. Karim, Ad-dalu ala wuqu'il fi'li yang menunjukkan ad-dalu menunjukkan ala wuqu'il fi'li atas terjadinya perbuatan. Farahmat farahmatullahi lil mu'minin wa ghairihi. Maka rahmat Allah terhadap orang-orang mukmin dan juga kepada selain orang-orang mukmin. Lakinna rahmatallahi bil mu'minin khasah Akan tapi rahmatnya Allah terhadap orang-orang mukmin itu khasah lebih khusus. Laisat karahmatihi lil kafirin. Bukan seperti rahmatnya terhadap orang-orang kafir. Jadi sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah, akan tapi orang mukmin dia mendapatkan kekhususan, lebih khusus Fahuna rahmatun hiya sifatuhu. Maka di sini rahmat itu yaitu sifatnya. Karena nanti akan ada pembahasan sebagian kaum muslimin. Mereka menolak sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena dianggap ini adalah sama dengan makhluk ya. Atau dia nanti kalau namanya menyayangi itu kan identik dengan orang yang apa itu iba, kemudian orang yang dia itu lembut, ya belas kasih ini kan seperti makhluknya sehingga mereka menolak, ya, menolak. Warahmatun fi ya, warahmatun hiya dan rahmat itu ia adalah fi'ilnya yaitu perbuatannya ai isal rahmah ilal marhum yaitu sampainya rahmat kepada yang dirahmati ini sebagian pengungkapan kata almarhum ini yang salah di masyarakat pertama mengungkapkan kata almarhum menjadi almarhum salah ya tak? ada nggak yang mau almarhum jarang biasanya apa almarhum ya. pakai hak Padahal beda, harusnya pakai hak almarhum yang dirah rahmati. Cara kita kan dengar setelah meninggal dunia almarhum ya cara, Kurang mantap bahwa jadi dalilnya nggak mantap kalau nggak almarhum itu nggak mantap. Jadi almarhum harusnya. Kalau mau mengatakan almarhum. Yang kedua, ya Almarhum ini kan bentuknya suatu yang dan dirahmati. Kalau kita dapati para ulama, ya, mereka mendoakan para ulama, kemudian para sahabat, ya, itu dengan kata-kata itu rahimah. Ya. Jadi fi'il mati kemudian baru Allah. Ini menunjukkan semoga rahimahullah, rahimahumullah, rahimahumullah, radhiyallahu anhum misalnya. Itu kan bentuknya kan doa. Fi'il mati gabung dengan Allah bahkan menunjukkan do, doa. Jarang kita dengar Imam Syafi'i almarhum jarang. Ada nggak? Pernah lihat? Imam Syafi'i Ibnu Taimiyah almarhum jarang tak? Jarang. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah ya tak? Rahimahullah. Sahusaimin rahimahullah. Mudah-mudahan Allah merahmati yang merahmati merahmatinya. Ini, ini kesalahan yang kedua. Ya. Kemudian sebenarnya kata-kata ini kan doa, ya kan? Doa itu tidak hanya untuk orang meninggal. Rahimakumullah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pantas nggak kan? Pantas. Tapi kalau diganti jamaah kaum muslimin almarhum misalnya bisa dimarahi Anda tuh <laughs> Khotbah Jumat tiba-tiba jadi almarhum gitu. Dan untuk saya masih hidup mas <laughs> ya. Ini satu yang apa itu eh, sebenarnya ya salah tadi kan Karena almarhum atau almarhum identik dengan orang yang meninggal dunia. Padahal kalau kita diganti saja dengan rahimakumullah ya misalkan zaman kaum muslimin rahimakumullah mandor alhamdulillah amin amin alhamdulillah tapi kalau jadi almarhum aduh ya gitu kan <laughs> ya ini ini kata-kata almarhum satu yang bentuknya jazm ya, ya pasti tapi baiknya itu pakai kata-kata rahimah atau Allahu yarham misalkan Allahu yarham <clears throat> Isaul rahmah ilal marhum Sampainya rahmat kepada yang dirahmati Almarhum Jadi pakai alif lam di situ Kalau nggak pakai alif lam ya marhum itu Marhum ya, Dalla alaiha ar-rahim Yang menunjukkan atasnya itu Kata-kata ar-rahim Firman Allah ar-rahim ya. Ini jadi kalau dirinci ada Ar-Rahman Ar-Rahim, maka di sini ada dua faedah, sifat dan fiilnya, sifat dan perbuatannya. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'illah. Ar-Rahman Ar-Rahim dua nama dari nama-nama Allah yadullani ala zat yang menunjukkan atas zat. Siapa Ar-Rahman? Ya Allah. Siapa Ar-Rahim? Ya Allah. Zatnya tidak sekedar nama, ya tidak sekedar nama. Wa ala sifatur rahmah dan atas sifatnya yang rahmat. Wa ala asar dan atas asar itu pengaruh bekas. Ai maksudnya al hukmul ladzi taqtadihi hadhihi sifatu. Itu hukum yang ya menjadi konsekuensi dari sifat ini. Jadi sifat ini memberikan konsekuensi atas hukum tersebut. Jadi nama Allah itu sifat Allah ya nama Allah pasti mengandung si sifat ini dari atau itu kaidah setiap nama pasti mengandung sifat nama Allah Ar-Rahman berarti sifatnya rahmah itu beda dengan manusia makhluk ada namanya misalkan ya, selamat ya. tapi orangnya nggak selamat bisa jadi ya selamat orangnya nggak selamat bejo orangnya nggak bejo bejo bisa jadi walaupun itu nah, tapi enggak Allah SWT punya nama dan sekaligus sifatnya setiap nama pasti mengandungi sifat karena ada sebagian orang kalau tidak salah adalah ya, Mereka mengatakan Allahu sami bila sama. Allah itu mendengar tapi tidak punya pendengaran. Ya. Gimana ya? Bisa masuk nggak? Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Kan aneh, ya kan? Allah melihat tapi tidak punya penglihatan. Allah mendengar tapi tidak punya pendengaran. Mereka khawatir nanti masuk kepada taswi, ya, itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Adapun alusunan tidak seperti ini. <clears throat> Walau jia bir rahim wahda, au rahman wahda. Apabila ditetapkan dengan kata ar-rahim saja, atau Rahman saja ya, la syamulal wasfu wal fi'lu maka akan mencakup itu sifat dan fi'ilnya ini mungkin termasuk kaidah Ida iftarafat tasa'at atau ida itasa'at Kalau Apabila disebutkan satu maka mencakup dua Dan apabila disebutkan dua-duanya maka di situ ada makna tersendiri Contoh misalkan iman dan Islam ya Iman dan Islam ketika disebutkan iman sendiri ya di satu tempat apa itu di satu uh, tulisan ada iman dan Islam maka iman punya makna sendiri Islam punya makna sendiri iman berkaitan dengan ya iman kepada Allah sifatnya adalah batin kepada malaikat, kepada nabi. Sedangkan Islam berkaitan dengan dohir, sholat, puasa, syahadat, haji, zakat, itu Tapi ketika disebutkan Islam saja, nah, maka di sana masuk juga iman. Ya, di sana juga masuk iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim di sifatnya juga iman. Istilahnya juga maksudnya adalah iman. Ada kodok dan kodar, ya, kodok dan kodar. Kalau disebutkan kota saja, ya maka mencakup kota dan kota. Tapi kalau tidak, maka bisa punya mana sendiri. Warahmat allati asbataha Allah li nafsihi rahmatan hakikiyatan dalla 'alaiha sam'u wal aqlu. Dan rahmat yang Allah tetapkan di nafsihi terhadap dirinya sendiri itu adalah rahmatan hakiki ya, tanah. rahmat yang benar-benar rahmat hakiki bukan majazi hakiki ya betul-betul yang ini sesuai tadalla alaiha yang menunjukkan atasnya adalah asam wa aklu sesuai dengan akal dan juga pendengaran itu akan diterima Masya Allah punya sifat rahmah tapi nggak hakiki ini kan sesuatu yang aneh Sesuatu yang yang aneh akal nggak akan menerima seperti itu amma sam'u adapun pendengaran bahwa ma fil kitab wa sunnati adapun pendengaran maka telah datang yaitu dalam Alkitab As-Sunnah min isbatir rahmah lillahi ya dalam kitab yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yaitu tentang penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala wa kasirun jiddan dan ini adalah sangat banyak sekali. Wa amal aklu dan ada besar akal fakulu ma kusila min nikmatin au indafa'a min eh, min nikmatin fahuwa min asari rahmatillah secara akal maka setiap apa yang ya didatangkan yang ada berupa nikmat ketika kita mendapatkan nikmat atau tertolaknya nikmat nikmat itu lawan katanya adalah nikmah ya, kesengsaraan atau nah, sebaliknya kebalikan dari nikmat maka itu bahwa min asar rahmatillah ini termasuk asar bekas pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini ketika kita dapat eh, dapat nikmat ya, kita akan mengatakan ini adalah rahmat Allah ya dapat hujan hujan dari mana ini karena rahmat Allah fadlullah karunia Allah rahmat Allah kepada kita ketika kita tertolak dari suatu bencana misalkan ya kita mengatakan ini adalah karena Allah ya rahmat Allah kepada kita Wahada qad ankara qaumun wasallallahi ta'ala bil rahmat al haqiqiyah dan ini ya, sungguh satu kaum telah mengingkari wasfallahi sifat Allah Ta'ala berrahma al-hakikiyah dengan sifat yang hakiki waharrafuha ilal in'am dan mereka merubahnya diharrafa yuharribu itu maksudnya ya merubah-rubah melencengkan dari makna yang seharusnya tahrif harrafa yuharrifu tahrifan Jadi mereka merubah atau mereka memalingkan dari mana dohir kepada in'am yaitu nikmat, pemberian nikmat. Au iradatin in'am atau kehendak untuk memberikan nikmat. Jadi mereka merubah. Mereka tidak langsung menye, apa itu menetapkan sifat Allah ar-Rahman yaitu kasih sayang. Ar-Rahman ar-Rahim tidak. Tapi mereka itu e, memalingkan mereka mengatakan ini maksudnya adalah kehendak Allah memberikan iman kalau kehendak mereka e, menetapkan zaman minhum annal akla yahilu wasfallahi bidalika zaman mereka menyangka ya minhum dari mereka annal akla semuanya akal itu yahilu mustahil menghalangi Ya, sifat Allah yang demikian itu nggak mungkin. Ya. mereka mengatakan anna rahmata in ya itaufun walayyinun wa khudu'un wa riqqatun. Karena rahmat itu taufun lembut ya, identik dengan orang yang lembut seperti itu. lain, ya, orang yang lunak, khudu'un eh, apa itu rendah diri seperti itu rifqah ya. kan yang ya belas kasih seperti itu iba wahadalah yaliku billah dan ini tidak sesuai dengan Allah azza wajalla mereka menganggap itu adalah tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin Allah punya sifat kok lembek seperti itu enggak bisa. Nah. Waratu alaihim min wajhaini. Maka bantahan atas mereka itu dari dari dua dua sisi. Al awal man'un ayakuna rahmah wudu'un wa inkisarun wa rifqatun di antara najidu minal qulub al aqliya rahmatan tuna ayakuna minhum khudu wa rifqatun wa inkisar yang pertama ya tercegahan dari yang diberikan itu dari sifat rahmat tadi itu khudu merendahkan diri, baik bisa ya, sifat lunak, rikoh belas kasih. Karena semuanya kita dapatkan dari para raja yang kuat, al-muluk al akwiya raja-raja yang kuat. Mereka juga punya sifat rahmat, ya, kasih sayang. ayahku namun kudu tanpa mereka harus mempunyai sifat kudu, merendahkan diri, ya, lunak ya belas kasih tidak ya tidak harus identik dengan apa suatu yang yang merendahkan diri tidak yang kedua annahu law kana hada min lawazim rahmah wa muqtadi wa muqtadaha wa muqtadiyatiha fa innama hiya rahmah rahmatul makhluk bahwasanya laukana hada seumpama ini min lawazim rahmah termasuk kelaziman rahmat ya wa eh, muqtadiyatiha dan termasuk konsekuensi dari sifat rahmat tadi itu fa inna ma hiya rahmatul makhluk maka itu hanyalah rahmatnya makhluk karena kamu apa itu menyandarkan atau menyamakan Allah dengan makhluk yang kamu jadikan sandaran adalah makhluk ya Amar rahmatul khaliq Adapun sifatnya rahmat bagi Allah khaliq ya, Subhanahu wa ta'ala taliku fi azamatihi Maka itu sesuai dengan kebesaran Allah Wa jalalihi dan keagungan Allah Wa dan kekuasaan Allah La taqtadi nuksan di minal wujuh ya, Tidak akan memberikan konsekuensi Yaitu kurang, sifat yang kurang, naks ya, Dari segala sisi Ya, tidak ada. Karena apa? Sifat Allah sempurna. Sifat Allah sempurna. Walaupun ya sifat rahmat, makhluk juga punya sifat rahmat, kasih sayang. Allah punya juga punya sifat rahmat. Akan tapi ketika disandarkan kepada Allah sifat tersebut, maka semua sifat Allah adalah sempurna, tidak ada sisi nuksan sedikit pun, kekurangan tidak ada. Ini Ya, termasuk orang yang mengingkari sifat-sifat Allah yang lainnya, sifat nuzul, sifat turun bagi Allah swt. Mereka mengatakan, nanti kalau Allah turun dari arus, nanti arusnya kosong seperti itu. arusnya ya, kok kosong. Ya itu kan pikiran makhluk, pikiran manu, manusia. Disebutkan kalau tidak salah dalam beberapa kitab itu, Allah itu mampu turun tanpa harus mengosongkan arus. Bisa nggak? Bisa. Allah mampu. Ya, Allah mampu. Itu kan bayangan kita. Bayangan kita sangat sempit sekali. Akal kita sangat sempit sekali. Kalau kita mau beri sederhana, ya berpikir sebentar saja. Bumi itu yang kita anggap besar. Itu sangat kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dibandingkan dengan planet yang lain, ya masih satu tatap saja kan? Galaksi Bima Sakti, ya mungkin di situ ada Merkurius, ada Venus, ada Mars, ada Jupiter, ada matahari. Ya, bumi ini sangat kecil sekali. Ternyata Allah SWT masih punya jutaan yaitu galaksi bumi sakti seperti galaksi yang tadi seperti ini bumi ini. Coba bayangkan. Dan Allah SWT meliputi makhluknya. Dan makhluk tersebut tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu Wa Taala. Akal kita tidak akan mampu. Ya. Ya. Maka wajiban kita adalah mengimani apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dan juga apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa naqul Kemudian kami katakan Innal akla yadulu ala subutir rahmah al hadikiyah lillah Kemudian sesungguhnya akal menunjukkan atas tetapnya sifat rahmat al hakikiyah lillah yaitu secara hakiki bagi Allah Subhanahu wa فإن ما نشاهده في المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله maka apabila kita menyaksikannya nah, di antara makhluk-makhluk al-makhluqat dari sifat rahmat ini bainaha dan di antara ya masing-masing makhluk tadi itu yadullu ala rahmah ya rahmatillah menunjukkan atas sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala walianna rahmah kamalun wallahu ahakku bil kamal oleh karena sifat rahmat adalah sesuatu yang sempurna maka Allah lebih berhak ya untuk menyandang sifat kesempurnaan kalau ada orang misalkan dia punya kelebihan dia berilmu dia kaya ya dia bangsawan tapi dia tidak punya sifat rahmat Tidak punya sifat kasih sayang ya maka kita akan mengatakan orang kaya kok tapi nggak punya belas kasih dan sebagainya. Berarti itu memberikan sifat rahmat dan sifat yang mulia, sifat yang bagus. Maka Allah SWT lebih layak untuk di yaitu e, menyandang sifat rahmat ini, ya, sifat rahmat. Summa imma nusahiduhu min rahmah allati yukhtassallahu biha ka inzalil matar fa iyalatul wa izalatul jaddi wa ma asbaha dzalika yatul ala rahmatillah. Kemudian apabila kita musyahidu min rahmah, kita menyaksikan dari rahmat Allah Allah yang dikhususkan hanya bagi Allah SWT Contohnya apa? Insanil matar Menurunkan hujan Wa izalatil jadbi Atau menghilangkan Yaitu tandus jadi tandus gersang ya gersang wa ma'asbah dan yang serupa dengan yang demikian itu yang tulu ala rahmatullah ini menunjukkan adalah rahmat Allah ya rahmat Allah Allah menurunkan hujan ya kemudian Allah menumbuhkan yaitu tumbuh-tumbuhan itu adalah bentuk dari rahmat Allah SWT. Sekarang kita terima Wal ajabu dan yang aneh. Anna mungkiri wasfillahi. Ini mungkin bisa dibaca dua. Mungkiri wasfallahi atau mungkiri wasfillahi. Kalau mungkiri wasfallah berarti wasfa sebagai makhluk dari mungkiri. Karena mungkir ini isim fa'il dari kata angkaro angkaro mungkir ingkaron mungkirun Atau di sini adalah dia jamak. Maka kalau dia jamak, maka mungkiri asalnya mungkirina. Ya, asalnya adalah mungkirina. Karena disadarkan maka hilang yaitu nunnya. Anna mungkiri wasfillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala birahmah yaitu sifat rahmat al-hakikiyah yang hakiki dihujat ini itu dengan hujah. Jadi mereka juga punya hujah ternyata. Orang yang mengingkari sifat-sifat Allah tadi itu, orang yang mengingkari sifat Allah rahmatan itu, mereka juga punya hujah. Apa hujahnya? Annal akla layatulu alaiha. Sebenarnya akal tidaklah menunjukkan yang demikian itu. Au annahu yahiluha. Atau semuanya itu ya, yahiluha mustahil mustahil menghalangi yang demikian Qad asbatu lillahi mereka telah menetapkan bagi Allah iradatan hakikiyatan kehendak yang hakiki bihujjatin aqliyatin dengan hujah secara akal ahfa min hujjah al aqliyah yang lebih samar daripada hujah secara akal yaitu al aqliyah secara akal ala rahmatillah atas rahmat Allah Hai qalu ketika mereka mengatakan inna sobat ba'dil makhlukati sesungguhnya pengkhususan sebagian dari makhluk-makhluk Allah bima dengan apa-apa yang tatamayyazu zubihi apa yang membedakan dengannya sifat istimewa dengannya ya tulu aklan ala iroda itu menunjukkan secara akal yaitu atas sifat iroda Wala syakka an hadza sahih. Dan tidak diragukan bahwasanya ini adalah benar. Jadi antum tolong perhatikan di situ e, karena ini harus telaah ya, ditelaah. Jadi dalil mereka apa? Itu mereka mengkiaskan ya secara akal itu bahwasanya di antara makhluk makhluk Allah itu punya keistimewaan ya. Dan ini adalah menunjukkan secara akal adalah sifat iroda, sifat kehendak, kehendak bagi Allah SWT. Walakinau bisnima binisbati di asar rahma alaiha akhfa kasir, Akan tapi apabila dinisbatkan atau apabila disandarkan Yang terhadap di asar rahmah Yang menunjukkan pada asar pengaruh dari rahmat alaihi atasnya akfar kasir maka jauh lebih samar ya jauh lebih lebih samar li'annahu karena sesungguhnya la yatafattan laha ila ahli nabaha tidaklah bisa memahami ya. itu baginya kecuali orang yang dia nabaha orang yang dia punya kecerdasan ya punya kecerdasan wa amma asar rahmat dan adapun, eh, adapun asar pengaruh dari rahmat fayarifuha al awam maka orang-orang awam akan mengetahui fa innaka maka sungguhnya engkau lau sa'alta amiyah apabila engkau bertanya kepada orang awam ya orang-orang awam yang mereka nggak tahu mereka orang awam masyarakat biasa coba hal lain dari mata, yang ketika di pagi malamnya itu turun hujan bima mutirna ya, karena sebab apa kita dihujani ya. hujan itu turun kepada kita karena sebab apa maka mereka akan mengatakan yang orang mati, karena yaitu anugerah dari Allah dan rahmat Allah Jadi di sini ketika orang-orang tadi itu mengingkari sifat Allah Rahman, ya, mereka berdalil dengan apa? Penghususan, ya, secara akal bahwasanya di antara makhluk itu mempunyai kelebihan masing-masing. Secara akal seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat irodah. Dan ini benar. Akan tapi ketika dibandingkan dengan contoh tadi itu, ya asar dari rahmat jadi ada dua sini yang pertama kelebihan dari makhluk makhluk Allah yang kedua adalah asar dari rahmat Allah itu kira-kira lebih nampak mana bekasnya ya secara akal begitu di sini mau apa dibandingkan karena mereka akan menolak yang kedua ya. kalau untuk mengetahui kelebihan masing-masing makhluk masing-masing orang itu kan harus ada proses misalkan di sini kan masing-masing punya orang punya kelebihan sendiri. Mungkin dalam satu sisi ada yang dia dalam ilmu hitung menghitung dia pintar, tapi yang satu sisi enggak. Yang satu sisi dia lebih kaya, yang satu lebih miskin, bisa jadi. Ya. Yang satu sisi dia punya sifat yaitu kelembutan, tapi yang satu sisi mungkin kurang. Ini kan untuk membedakan ini kan agak susah, harus ditanya dulu, mikir nggak bisa. Ya mungkin harus ada wawancara harus tahu atau mungkin kita tanya teman kita oh dia orangnya pandai tapi dia punya sifat murah, ya tapi dia agak bakhil misalkan agak pelit Ya. untuk mengetahui seperti ini kan butuh eh, berbeda dengan tadi itu dibandingkan dengan sifat asal ya bekas pengaruh dari rahmat Allah swt maka semua orang awam akan tahu ya ketika kita mengatakan hujan ini karena apa ya ini karena anugerah dari Allah ya. anugerah dari Allah swt nggak nggak perlu nggak perlu ditanya satu persatu ya. maka orang akan mengakui seperti itu ya jadi kenapa itu padahal itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Harusnya yang itu harus lebih lebih ditetapkan daripada dia menetapkan yang pertama tadi itu mengakui adanya kelebihan dari makhluk-makhluk Allah pada butuh ya untuk apa itu kata itu butuh untuk diselidiki ya di situ ada e, diselidiki atau minta tahu ya supaya orang itu punya kelebihan ya berbeda dengan yang ini kenapa yang satu ditolak yang satu ditetapkan Nih, selesai. Sekarang ada masalah, itu masalah. Al-basmalatu ayatun minal fatih. Apakah bismillah? Itu adalah ayat dari Al-Fatihah. Ayat dari Al-Fatihah. Fi hadza khilafun bainal ulama. Maka yang seperti ini adalah khilaf di antara para ulama. Bihada pun bainah ulama. Jadi kopernya eh, khobarnya bihada kemudian mubtada'nya kita akhirkan Faminhum man yakul innaha ayatun minal fatihah Sebagian dari mereka Man yakul orang yang mengatakan innaha ayatun Sungguhnya dia bismillah tadi itu ayat dari Al-Fatihah Ayat dari Al-Fatihah wa yaqra'u biha jahran fi shalah al-jahriyah dan mereka atau dia membacanya dengan bismillah tadi itu secara jahat keras dalam sholat-sholat yang jahriyah maghrib, subuh, isya ya. atau jum'ah jahriyah wajar Allah annaha la tasihu ila bikiratil basmalah dan mereka berpendapat ya golongan tadi itu berpendapat bahwasanya orang yang dia ya bahwasanya tidak akan sah sholatnya kecuali dengan baca Bismillah li'annaha al fatihah karena Bismillah itu termasuk dari bagian al-fatihah jadi ya mungkin ini eh, kalau kita pernah mendengar ya sebagian saudara-saudara kita di ya mereka kalau ada orang kalau dia tidak baca Bismillah itu mereka akan menganggap ini mereka mungkin nggak mau dan tidak makmum lagi. Karena apa? Ini termasuk e, nggak e, baca Bismillah. Karena menurut pemahaman mereka nggak baca Bismillah berarti nggak baca e, apa apa katanya berarti kurang. Ya. Padahal Bismillah itu termasuk dari Al-Fatihah. Ya, ini satu pendapat. Maka iman semua, ya, ketika kita tinggal di satu tempat, kita harus menyesuaikan lihat tempatnya kalau di situ ada orang-orang yang sangat fanatik dengan madhab syafi'i yang dia harus mengeraskan, ya, maka tidak ada yang menghalangi kita harus mengeras tidak apa-apa, ya, dan sah, sah, sah. Dan ini juga didukung oleh beberapa hadis, ya, beberapa hadis. Jangan sampai kita mengedepankan pendapat kita pribadi atau pendapat kita yang akhirnya akan apa? Ditolak dakwah kita, ditolak dakwah kita di masyarakat. Apalagi kita digosipkan, oh dia kalau sholat nggak baca Bismillah, padahal Bismillah itu termasuk bagian apa? Padahal kita bukan mungkin cuma mesirkan, cuma apa? Tidak mengeraskan. Kita baca tapi tidak dikeraskan. Tapi orang kan kalau mungkin terlanjur dia nggak seneng kan bisa jadi dia kalau baca al nggak ya pakai Bismillah, nggak pakai Bismillah dari ayat Al-Fatihah, jadi nggak sah sholatnya. Kan dari kita Ya ini satu pendapat. Jadi pendapat yang pertama bahwasanya dia termasuk ayat dari Al-Fatihah. Bismillah masuk. Maka kalau dia dalam mushaf, ya hampir semuanya mushaf ya, itu bismillah masuk dari ayat yang ber pertama. Bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, ayat 2. Berbeda dengan surah yang lainnya. Ya, al misalnya Al-Baqarah, An-Nisa misalkan. Itu bismillah sendiri baru kemudian ya ayat yang selanjutnya baru ayat yang ber ayat yang pertama. Wal adatul ladzi fil masahifi al-madbu'ati al-an mabniun ala an al-basmalata min al-Fatihah wal adad dan ya, sangat banyak hitungan yang banyak adat itu kan hitungan bilang, ya Aladhi fil masahif yang ada di mushaf-mushaf al madbuah yang dicetak dan lihat ya, eh, semua semua mushaf Al-Qur'an yang dicetak sekarang ini al-an mabniun itu dibangun ala ala al basmalah bahwasanya bismillah itu minal fatihah termasuk dari al fatihah walihada lekarnya maktubun ba'dal basmalah ya tertulis setelah bismillahirrahmanirrahim itu rakm wahid itu nomor satu Alhamdulillahirabbil alamin rakmu sani kemudian alhamdulillahirabbil alamin nomor dua Ini pendapat yang pertama. Wa minhum man yaqul dan di antara mereka ada yang mengatakan innaha laisat al Fatihah. Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Walakinnaha ayatun mustaqilatun. Tetapi dia adalah ayat yang tersendiri terpisah minal kitabillah. Ya tapi kitabillah dari kitab Allah. Wa hadzal qaul wal haq. Dan pendapat yang ini dia dalam al-haq. Jadi saya Saimin proyekan yang mana? Proyekan yang mana? Yang ke kedua. Ya. Proyekan yang ke kedua. Berdalil hada nasul wasiyah Dan dalilnya ya, an nasul Yaitu dari nas ya, Dari yaitu Al-Quran dan Sunnah wasiat usrah Dan penunjukan dari surah tersebut ya ini ya, karena di sini kita sedang baca bisa jadi yang baca punya pendapat yang lain mungkin bisa jadi dia berpendapat Bismillah tetap ayat yang yang pertama ya, walaupun saya Semin berpendapat dia bukan dari Alfa Al-Fatihah ya, Alhamdulillah itu baru yaitu ayat yang per, ayat yang pertama karena masalah-masalah kita seperti ini masalah yang harusnya e, kita bisa saling e, toleransi ya selagi kita berdalil dengan yaitu dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan di sini sangat kuat sekali dalil yang disampaikan oleh Syekh Muslimin itu yang berkaitan dengan bahwasanya bismillah itu bukan dari Al-Fatihah. Aman nasu, ada pun nas. Ya. Itu hadis, itu dalam hadis. Faqad jaa fi hadiyya fi hadisin fi hadis Abi Hurairah. Maka sudah telah datang dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu Qala dia berkata, Qala Allah Ta'ala Allah SWT berfirman, Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Ini pernah yang kita sampaikan dulu. Sungguhnya aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku menjadi dua bagian. boleh abdi masalah dan untuk hambaku apa yang dia dia minta. Faidah qala abdu dan apabila hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin qala Allah taala hamidani abdi maka Allah yaitu mengatakan hamidani abdi telah memujiku siapa hambaku hambaku telah memujiku di sini Rasulullah SAW langsung memulai dari mana Alhamdulillah Rabbil Alamin Tidak dari bis Bismillah ya, Tidak dari Bismillah Langsung Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Rahim Kalau Allah Ta'ala Asna alaiya abdi Telah memujiku hambaku Wa idha qala maliki yaumiddin Ya, kemudian Allah mengatakan majadani abdi, hambaku telah menyanjungku Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan ini adalah antaraku dan antara hambaku yaitu dua bagian. Adapun apabila mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin maka Allah mengatakan hadza li 'abdi dan ini untuk hambaku wa li 'abdi ma dan untuk hambaku apa yang dia minta. Walam yakun dan dia ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan Faidah pola bismillahirrahmanirrahim Dalam hadis yang pertama tadi Yang awal-awal tadi itu Rasulullah tidak membuka dengan bismillahirrahmanirrahim Tidak seperti itu Wahada kan sih ala anna basmalah Laisat dalam fatihah ya, oleh karenanya itu ya, Sebagaimana nas tadi itu bahwasanya Bismillah itu bukan dari Al-Fatihah kama anna bagiyata suwari laysat basmalah ayatan minha sebagaimana yaitu bagian yang lain atau sisanya surat-surat yang lain ya laisat basmalah ayatan minha bukanlah atau bismillah itu bukanlah ayat dari uh, surat tersebut maka dari suratul fatihah demikian juga surah al-fatihah ini dalil yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muslimin. Wa fi sahih Muslim an Anas Ibn Malik dan dari uh, dalam sahihnya Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Sallaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bakar wa Umar wa Utsman. Aku sholat di belakang Nabi Muhammad SAW dan juga di belakang Umar dan Umar dan juga Utsman. Fakanu dan mereka semuanya ya staftihuna bi alhamdulillah alamin. Dan mereka semua membuka ya, mengawali salatnya dengan alhamdulillah rabbil alamin. La bismillahirrahmanirrahim Mereka tidak menyebutkan Tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awal kiroatin dalam awal bacaan Walau fi akhirnya dan juga tidak di akhirnya wal dan maksudnya yang dimaksud la jaharuna. maksudnya mereka tidak menjaharkan wa bainaha wa bainal fatihah dan perbedaan antaranya dan antara al-fatihah Bismillah dan kepada Fil jahri di dalam sholat yang jahar dalam mengeraskan waatamu dan tidak dibacanya ya yadullu ala anna laisat minha itu menunjukkan bahwasanya bismillah itu bukan dari al-fatihah kama annana la najhar sebagaimana Sesungguhnya kita tidaklah menjaharkan bil istifta itu doa istifta Allahumma fa'in baini wa baina khataya. Itu juga tidak dijelaskan. Di annahu kharijun anil Fatihah karena ia adalah di luar dari Al-Fatihah. Walau kanat al-basmalah minha dan seumpama bismillah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah, laka nalahat Hukmul Fatihah najah biha. Tentunya ya, dia mempunyai hukum. Ya, itu sebagaimana Al-Fatihah yang kita najah biha, kita jaharkan juga. Ini. Jadi kalau memang ya, ini pendapat saya saya ini. Kalau memang Al-Fatihah itu bagian dari Al-Fatihah, kenapa Al-Fatihahnya dijaharkan? Yang bismillahnya enggak. Apa yang perbedaannya sebenarnya Paham nggak kira-kira? Paham ya? Kenapa di situ ada perbedaan? Bismillah yang disirkan, kemudian eh, apa al-fatihahnya di, dijaharkan. Ya ala kulihal ini adalah istilah orang ulama ya. Ya bagi yang dia berpendapat dia adalah bagian dari Al-Fatihah, tafadhol dalilnya juga banyak yang kalian juga banyak bahkan hampir seluruh mushaf yang kita dapati di Indonesia tentunya ini adalah memasukkan Bismillah itu di surah Al-Fatihah. Jadi dia adalah ayat yang pertama. Adapun yang tidak berpendapat demikian, ya, Afadol dalilnya juga sudah disampaikan oleh saya Musaimin, ya, ini tentang dalil-dalil tersebut. Ya. Kemudian berkaitan dengan sabu masani tujuh ayat yang, yang diulang-ulang. Berarti kalau Bismillah itu ayat yang pertama, ya berarti ayat yang tujuh mulai dari mana? Ayat tujuh mana ayat yang tujuh? Siratal ladzi amta alaihi. Kalau Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah, berarti surah yang tujuh mulai dari mana? Setelah Siratal ladzi amta alaihi, ghairil maghdubi alaihim Allah taala alam suara Nah, demikian yang bisa kita sampaikan sudah jam 10 lebih berapa? Tidak soal. Ini kan ada soal, saya eh, nanti هذا المجلس المبارك بدعاء كافة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آخر كلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته